Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an setelah kita membaca muqaddimah terhadap kitab Al-Usul min Ilmi Usul yang dikarang oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala yang mana beliau telah menyebutkan bahwasannya ilmu usul fikih didefinisikan dengan terpisahnya dua lafaz tersebut. Usul itu apa, kemudian fikih itu sendiri apa. Namun sebelumnya barakallahu fikum sekedar penekanan juga pengulangan kembali bahwasanya ilmu usul fikih barakallahu fikum adalah ilmu yang mulia. Ilmu yang sangat mulia yang fungsinya tujuannya seseorang ketika mempelajarinya adalah apa? agar orang tersebut mapan, lebih mapan dan memungkinkan dan mampu untuk mengeluarkan enam hukum-hukum syar'iyyah yang bersumber dari dalilnya yang inti. Yaitu apa? Yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Alhamdulillah. Ya? Nah, dan orang tidak akan mampu mengeluarkan dalil dari Al-Quran Sunnah dan mengeluarkan hukum dari Al-Quran Sunnah, melainkan diantaranya mempelajari ilmu ini Karena dengan adanya ilmu ini kalau hukum nanti akan bisa mengeluarkan hukum di situ. Paham ya? Hukumnya apa sih ibadah itu? Hukumnya wajib. Dalilnya mana? Oh Wa'budullah. Ibadahlah kalian kepada Allah Ta'ala. Dari mana wajibnya? Kita katakan di situ ada ilmu usul. Wa'budu amr. Wal aslu fil amr alal wujud. Kemudian berbuat haram enggak? Haram. dari mana? Dalilnya firman Allah Ta'ala wala tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Tahunya dari mana kalau itu haram kita katakan la tusyriku fi apa di situ? Nahi, larangan. Paham ya? Al asal fil nahi yadullu ala tahrim. Pada asalnya yang melarangan menunjukkan apa? Haramnya perbuatan tersebut. Nah, dari situlah kita pahami bahwa ternyata kita bisa mengambil hukum dari dalil yang inti dengan apa? Ilmu. Paham ya? Nah, para fikum. Tapi jangan sampai berdalam-dalaman karena banyak ahli bidah wadhalal yang mereka mengedepankan usulnya daripada dalil. Ini kan kaidah usul ini, tapi dalilnya bagaimana? Eh, kaidah usul itu harus diterapkan manakala tidak berselisih dengan apa? Dalil. Manakala tidak berseberangan dengan dalil. Tapi kalau dalil itu berseberangan dengan ilmu usul, kedepankan dalil daripada ilmu usul. Tapi sebagian mereka tidak. Kalau dikasih dalil-dalilnya ini, Allah Taala berfirman, Rasulullah bersabda. Nah, jadi kaidah usulnya seperti ini kata mereka. Kaidah usulnya seperti ini. Ya, itu macam-macam mereka. Paham ya? Yang jelas upayakan kalau itu kita mempelajari musul sebagai, sebagai, sebagai apa? Sebagai sarana, wasilah, perantara untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan malah untuk mengakal-ngakali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu keliru besar para fikum. Naam. Jadi ilmu usul seperti itu. Kemudian kemarin sudah kita sebutkan pertama kali yang masyhur dan ma'ruf dikenal bahwasanya yang na'barakallahu fikum eh, menyebarkan ilmu usul ini dan mengumpulkan dalam kitab sendiri siapa kemarin Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Na'barakallahu fikum rahimallahu taala. Nah, kemudian setelah itu barulah muncul ilmu-ilmu yang lain, baik dalam berbentuk puisi, pantun atau berbentuk tulisan-tulisan yang sekarang ada di hadapan kita. Paham maksudnya ya? Ewan ambar fikum. Kemudian kemarin kemarin beliau juga menyebutkan luasannya ilmu usul fikih, nah barakallahu fikum ilmu yang sangat mulia. Nah barakallahu fikum, tapi ditinjau dari dua sisi tadi. Apa itu usul dan apa itu fikih? Usul itu jamak dari apa kemarin? Aslun, yang maknanya adalah ma yubna alaihi khairuhu. Eh? adalah sesuatu yang dibangun di atasnya yang lainnya. Itu aslun. Paham ya? Di atas sebuah kaidah dibangun hukum misalkan. Kaidahnya apa kaidahnya? Al asal fil amr dulu ala wujud. Nah, dari kaidah ini kita ambil hukum berarti hukumnya wajib misalkan. Paham ya? Al asal fil nahi ya ala tahrim. Hukum asal larangan menunjukkan haram berarti perbuatannya adalah haram. Paham ya? Munculnya hukum dari setelah mengetahui ilmu usul tadi. Paham ya? Dengan dari dengan usul tadi, dengan dasar pokok tadi dibangunlah di atas hukum. Paham maksudnya ya? Nah, Bagus soal ini ya. Ayo barakallahu fikum. Nah, itu mengenai makna usul. Usul secara nah barakallahu fikum jamak dari apa? Secara bahasa jamak dari aslun yang maknanya adalah mayubna alaihi ghairuh. Nah, nah fikih sendiri maknanya bagaimana? Secara bahasa al-fahm. pemahaman jadi ingat ingat itu ya. Nah, barakallahu fiikum enam. jangan sampai kita selesai ini tapi tidak membekas, jangan. Upayakan membekas walaupun sedikit. Karena ilmu usul ini seperti ini keadaannya. Keadaannya. Mau tidak mau juga menghafal definisi dan pengertian. Kalau itu ya, al-fiqhu al-fahm. Sebagaimana ucapan Nah, barakallahu fikum firman Allah Subhanahu wa taala mengenai ucapan Daud alaihissalam apa yang diucapkan? Wahlul 'uqdatam min lisani Paham ya? Uraikanlah. Naam, ikatan yang ada pada lisanku. Mungkin berat dalam berbicara gitu ya. Yafqahu qawli agar mereka memahami apa? ucapanku. Paham insyaallah ya? Naam yafqahu eh, yaf Naam yafqahu eh, yafhamu. Yafhamu qawli. Paham insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Allahumma faqihhu fid din ay eh? fahimhu fid din. Paham insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam Masalah hukum-hukum syar'iyah kemarin kita sebutkan di sana ada yang namanya al-ilmu dan juga ad-dalil. Kemarin mungkin ada kekeliruan sedikit ya dalam menyampaikan. Yang benar adalah apa? Al-ilmu itu terbagi menjadi dua. Ilmu ad-daruri sama ilmu yang apa? Sifatnya an-nadhari. Nanti akan kita lewati nanti. Kemarin Ana mungkin keliru dalam atau terbalik kemarin. Kalau dalil ada dua. Eh, ad dalil sam'i sama ad-dalilul akli. Dalil sam'i itu dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-sunnah. Dalil akli itu dalil yang apa? Yang tidak perlu orang sampai melihat dan melihat dan juga na'am barakallahu fikum bahas dalil akal. Seperti misalkan secara akal bahwasanya yang namanya api itu panas. Paham ya? Nah, secara akal bahwasanya na'am barakallahu fikum orang Allah Ta'ala di atas berarti orang ketika mengangkat kedua tangan ke arah atas menunjukkan Allah Ta'ala di atas. Paham ya? Itu namanya dalil akli. Nah, kalau ilmu bagaimana? Ilmu ada dua, ilmu nadhari sama ilmu eh, ad-daruri. Ilmu nadhar itu ilmu yang butuh apa? Mencari dan membahas. Nah, niat hukumnya apa? Wajib. Dalilnya mana? Nah, itu namanya ilmu apa? Nadhari. Paham ya? Dalilnya mana? a'mali bin niat. Misalkan. Itu namanya ilmu apa? Nadhari. Nah, ilmu yang yang daruri, ilmu daruri itu ilmu yang secara tidak langsung orang tidak perlu pelajari tahu gitu loh. Bahwasanya apa? Anna na'bar al-kul akbar minal juz annal kullah akbar minal juz'i. Bahwasanya keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Ini secara orang secara langsung tanpa minta dalilnya tahu itu loh. Ini namanya ilmu apa? Ilmu ad-daruri. Nanti kita lewatin nanti. Barakallahu fiikum. Mahum insyaallah ya. Mungkin kemarin kalau eh, mungkin tersamarkan karena terbalik dan misalnya sekarang lebih jelas lagi. Dalil terbagi menjadi berapa? Dua. dalil sam'i sama ad dalil apa? Al-aqli. Ad-dalil sam'i, nah huwa alladhi madza? nah ad-sam'i huwal ladzi na'am barakallahu fikum na'am yu'khad minal kitab was sunnah. Dalil sam'i itu dalil yang diambil dari Al-Qur'an sunnah. Sam'i itu nisbah sam' didengar. Al-Qur'an juga didengar, as-sunnah juga didengar. Apa maksudnya ya? Kemudian yang kedua ad-dalilul aqli. Dalil yang sifatnya akli, akal. Ha? Tidak butuh dalil lagi. Paham ya? Secara akal orang paham itu. Apa maksudnya ya? Nah, kalau ilmu terbagi berapa tadi? Dua, ilmu daruri sama ilmu nadori Ilmu daruri itu ilmu yang secara tidak langsung, secara darurat orang langsung tahu gitu loh. Api itu panas enggak? Orang tahu kalau api panas, anak kecil aja tahu kalau api itu panas. Nah, enggak perlu dalilnya mana? Kalau api itu panas enggak perlu. sama-sama ya Nah, ilmu nadori perlu apa? Dalil. Kalau ilmu nadhari perlu apa? Perlu dalil, mencari, melihat dalilnya mana. Kalau yang namanya nah barakallahu fikum niat itu adalah eh, ibadah atau niat itu adalah na atau amalan harus betul dengan niat misalkan. Amalan itu betul dengan niat. Dalilnya mana? Barulah itu namanya ilmu apa nazari. Mengecek dan melihat. Dalilnya innamal a'malu binniyat. niat. salah ya? Itu sekedar menyempurnakan kemarin mungkin ada kesamaran dan yang semisalnya. Naam. Kita lanjutkan apa yang kita sampaikan yang kita na kita selesaikan kemarin. Ya Namun sebelum kita lanjutkan kita ulangi sedikit saja. Di situ sebutkan halaman yang ketujuh itu Wal muradu biqaulina al-ahkamu syar'iyyah yang diinginkan dengan ucapan kami hukum-hukum syar'iyyah al-ahkamul mutalaqatu eh al-ma'khudatu adalah hukum-hukum yang diambil min syar' dari syariat. Apa contohnya? Kal wujub wa tahrim yang seperti wajib, haram. Fa kharaja bihi al-ahkamul aqliyah. Keluar dari situ adalah hukum-hukum yang secara akal. Kama rifati, nah, eh, seperti mengenal atau mengetahui annal kulla akbaru minal juz'i Bahwasanya keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Ini ilmu apa namanya tadi, Akh Sufyan? Ilmu apa? Ilmu apa namanya? Ilmu apa? Hah? Ilmu akli. Sudah kita sempurnakan tadi penjelasannya dah. Yang ilmu pembagian sendiri, yang dalil pembagian sendiri. Dalil terbagi menjadi dua, dalil akli sama dalil sam'i. Paham ya? Nah, di sini sekarang pertanyaan ilmu apa? Ilmu ada dua tadi, ilmu daruri sama ilmu Nadori. Nah, bahwasanya yang besar itu lebih bahwasanya keseluruhan lebih besar daripada sebagian ilmu apa namanya? daruri. Secara darurat orang tahu gitu loh. Api itu panas. Paham ya? Enggak perlu dalil lagi. Nah, perhatikan tuh. Wal ahkamul adiyah dan juga hukum-hukum adiyah, hukum yang berkaitan masalah kebiasaan. Adatnya itu kalau seperti itu bagaimana itu loh. Adatnya kalau biasanya mendung awannya hitam itu mau apa adatnya biasanya kebiasaannya? Mau hujan tapi nggak bisa memastikan itu loh. Nah, keluar dari pembahasan kan hukum hukum bukan hukum apa? syar'inya. Kama rifatin nuzulit tal seperti mengenal atau mengetahui turunnya hujan fil lailatis syatiyah pada malam hari yang memang curah hujannya banyak. Syatiyah itu turun curah hujan yang banyak. Idza kanal jawu sahwan ketika cuacanya cerah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Apa maksudnya ya? Ya, na'am. Jauh itu artinya udara, tapi dikatakan diartikan cuaca. Nah, karena terkadang maknanya dua. Paham soalnya ya? Eh, berikutnya. Qala al muallifu rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Shalih al halaman yang ke-8. Wal muradu bi qaulina al-amaliyah dan yang diinginkan dengan ucapan kami al-amaliyah, ini kan definisi daripada fikih kemarin. Paham ya? Fikih kemarin apa kemarin? Ma'rifatu al-ahkam syar'iyyah bi na'am al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Fikih itu adalah mengenal atau mengetahui hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum syariat ini al-amaliyah yang sifatnya amalan, perbuatan beserta dalil-dalilnya yang secara terperinci. Paham ya? Fikih itu biasanya kan dalil terperinci. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Misalkan disebutkan dalam ilmu fikih nah, bahwasanya yang namanya toharoh itu syarat nah diterimanya salat misalkan. Nah, dalilnya mana? Nah, terperinci kan? Dalilnya mana? Dalilnya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda misalkan. Allah Taala tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian apabila berhadat hingga dia berwudu. Ini itu berarti dalam ilmu apa itu? Fikih. Mengenal hukum-hukum syariah, eh, mengenal hukum-hukum syariat yang sifatnya amalan tapi beserta apa? dalil-dalil yang terperinci. Paham belum nih? Oh, nah, berikutnya Al-amaliyah apa maknanya? Ma la yata'allaqu bil i'tiqad. Berarti amaliyah amalan itu adalah perkara yang tidak ada keterkaitan dengan keyakinan katanya. As-salati waz zakati, seperti salat dan zakat katanya. Fa kharaja bihi ma yata'allaq bil i'tiqad. Maka keluar dari pembahasan itu adalah perkara yang berkaitan dengan i'tiqad keyakinan. Katauhidillahi wa ma'rifati asma'ihi wa sifatih. Nah, seperti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan mengenal nama-namanya serta sifat-sifatnya, falaisa madzalika fikhan fil istilah. Maka yang seperti itu tidak dinamakan fikih secara istilah, namun perlu diperhatikan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam syarahnya, nah, syarah yang cetakan yang kami miliki ini halaman 16, dia mengatakan qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Inna ilmat tauhid huwal fiqhul akbar." Bahkan ilmu tauhid itu fikih yang paling besar. Kok dikatakan tidak dikatakan fikih? Kalau kita telusuri sini perhatikan itu. Maka keluar dari pembahasan itu apa? Ilmu yang berkaitan tentang apa? Eh, amalan yang berkaitan tentang etikot. Ya kan? Perkara yang berkaitan dengan keyakinan seperti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya wala yusamma kata beliau. Maka tidak dinamakan dalika ilmu tersebut eh, fikhan, tidak dinamakan fikih. Fil istilah tera istilah. Ini keliru enggak tadi? Keliru. Syekh Muhammad bin Shalih menyebutkan barakallahu fikum Qala Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, "Inna ilmu tauhid huwal fiqhul akbar." Bahkan ilmu tauhid itu adalah fikih yang paling besar. Ilmu fikih yang paling besar. al fikha nam dikarenakan fikih fikhun fi dzatillah adalah memahami tentang zat Allah Subhanahu wa taala wa fi asma'i wa sifatihi dan di dalam nama-namanya serta sifat-sifatnya wa af'ali dan perbuatan-perbuatannya wa ahkamihi dan juga hukum-hukumnya faqulu hadza maka ini semuanya yusama fikhan, dinamakan dengan fikih. Kamu salah ya? Dinamakan dengan ilmu fikih. Jadi ternyata ilmu fikih itu bukan berkaitan masalah sholat zakat saja. Paham ya? sholat zakat itu perlu fikih juga, tapi ternyata mempelajari ilmu, mengenal Allah Subhanahu wa taala juga termasuk fikih. Bahkan kata beliau bahwa Fikul akbar, fikih yang paling besar. Karena semakin seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan terima ibadahnya. Coba kalau sholat zakat tapi tanpa mentauhidkan, Enggak diterima. Apa maksudnya ya? Nah, berikutnya. Wal muradu biqaulina bi adillati hatasiniyah dan yang diinginkan dengan ucapan kami beserta dalil-dalilnya secara terperinci adillatul fikhi al-makrunatu dalil-dalil fikih yang al-makrunatu yang senantiasa bergandengan di masail fikhi atau siniyah dengan permasalahan-permasalahan fikih yang terperinci itu maksudnya. Paham ya? Maksudnya dalil-dalil fikih yang senantiasa beriringan, bergandengan dengan permasalahan fikih yang terperinci. Seperti yang disebutkan tadi. Eh, bahwasannya toharoh syarat daripada apa? Sahnya sholat. Eh, terperinci itu kan? Dalilnya mana? Dalilnya tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam, la sholata bi khairi tahurin. Naam, wala naam Sodakotamin min hululin. Eh, la sholata bi khairi tahurin wala wala min hululin. Tidak ada sholat yang dianggap nah tanpa adanya toharoh dan tidak ada sodakoh yang dianggap manakala yang disodakokan adalah apa harta dari hulul hulul itu adalah harta rampasan perang sebelum dibagikan sudah diambil duluan paham ya ghanimah itu ghanimah itu kalau sebelum dibagikan oleh amirnya nggak boleh disodakokan. dibagi dulu nah hulul itu ngambil sebelum dibagikan nanti paham ya nah perhatikan di situ barakallahu fikum wa hafizakumullah Nah, fa kharaja bihi usul fikih, maka keluar dari ilmu fikih itu usul fikih. Tapi kalau ditanya kemarin bagaimana? Mana yang pertama kali diwajibkan atau mana yang pertama kali dianjurkan untuk mempelajari? Mempelajari ilmu usul dulu atau fikihnya langsung? Fikihnya. Karena orang butuh sekali dengan fikihnya itu. Nah, beriringan dengan belajar ilmu fikih barulah diajari ilmu usul fikih, ilmu qawaidul fikih seperti itu. Jangan malah mempelajari usul dulu, kalau mempelajari usul dulu atau ilmu faedah fikih dulu nanti fikihnya terakhir, bingung nanti bagaimana salat yang benar. Bingung nanti bagaimana wudu yang benar. Paham maksudnya ya? Aywa na'am barakallahu fikum. Jangan sampai keliru. Li'annal bahtha fihi dikarenakan pembahasan dalam ilmu usul fikih inna yakunu fi adillatihi al fikhi al-ijmaliyah karena seringnya dalam ilmu usul fikih itu yang dibahas adalah dalil-dalil fikih secara global. Paham ya? Ya, bahwasannya perintah itu menunjukkan wajib, bahwasannya larangan itu menunjukkan haram. Global enggak itu? Global. Paham misalnya, sekarang? Ayo na'am. Perhatikan asani yang kedua, ini pengertian yang kedua. Kemarin beliau menyebutkan apa? Dalam artian sebutkan dalam pertama, pengertian secara terpisah. Usul itu apa, fikih itu apa. Nah, sekarang baru pengertian yang kedua. Asani, pengertian yang kedua bi'tibari kaunihi. Ditinjau, dilihat dari sudut pandang ilmu usul fikih itu sendiri apa. Paham belum maksudnya? Hah? belum? Yang pertama kemarin kan dipisah. Usul fikih itu apa sih? Oh, ilmu usul fikih itu dipisah dulu. Usul itu apa, fikih itu apa. Nah, sekarang wasani yang kedua, maksudnya apa yang sebenarnya maksudnya? Maksudnya pengertian ilmu usul fikih itu sendiri apa digabung itu. Paham belum? Nah, kan ada ilmu usul fikih. Kalau digabung apa pengertiannya gitu loh. Bi itibari kaunihi ditinjau, dilihat dari sudut pandang. Nah, ilmu fik, ilmu usul fikih itu sendiri apa? Nah, laqaban li hadzal fan al muayyan, nah sebagai gelar atau julukan terhadap apa? studi yang ditentukan ini. Bidang studinya apa ini namanya usul fikih. Nah, usul fikih itu apa itu? Fa fa yu'arraf bi annahu maka didefinisikan fa yu'arraf maka didefinisikan bi annahu bahwasanya ilmu usul fikih itu adalah ilmun Yabahathu an adillatil fikhi al-ijmaliyah. Pertama perhatikan. Ilmu usul fikih itu adalah sebuah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global wa kaifiyatil istifadati minha dan tata cara atau bagaimana cara mengambil faedah dari dalil fikih yang masih global tersebut. Amin ya? Nah, wahalul mustafid dan juga menjelaskan tentang keadaan mustafid. Siapa mustafid ini maksudnya? adalah al-mujtahid, orang yang berijtihad. Al-mustafid sini adalah bukan orang yang ambil faedah, nah. maksudnya orang yang mengambil faedah dari dalil tersebut kan dijuluki dengan mujtahid. Jadi mustafid sini adalah apa? Ai al-mujtahid. Nah. Paham maksud paham maksudnya mujtahid itu? Mustahid adalah orang yang berupaya semaksimal mungkin mencurahkan usahanya usaha kuatnya mengumpulkan semua dalil kemudian dengan dalil yang global itu barakallahu fikum atau terkadang dirinti dengan serinti-rintinya tapi dengan dalil tadi akhirnya menyimpulkan sebuah hukum. Paham ya? Ini haram, dalilnya ini ini. Nah, istihad tapi. Nah, ada dua kemungkinan istihad itu, ada yang benar, ada yang keliru. Kalau benar dalam istihadnya dan dia ahlan, dia adalah orang yang memang layak dan pantas untuk beristihad, maka kalau keliru dapat berapa pahala? Satu pahala. Tapi kalau benar mendapat berapa pahala? dua pahala. idat ijtahada al-hakim awil alim fa asaba ajaran. Apabila seorang hakim atau seorang alim beristihad kemudian benar mendapatkan dua pahala. Pahala apa itu? Pahala mencocoki kebenarannya dan pahala istihadnya. Istihad itu kan mencurahkan usaha kuatnya mengumpulkan semua dalil, melihat, kemudian meneliti dan juga membahas, kemudian menyimpulkan hukum. Ternyata kok benar, dapat dua pahala. Kalau keliru bagaimana? Wa idastahada al-alim awil hakim fa akhta'a falahu ajrun wahid. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang hakim atau seorang alim dia itu beristihad kok keliru, dapat satu pahala. Pahala apa? Pahala istihadnya. Karena dapat dia. Paham ya? Tapi ingat jangan dikit-dikit ini perkara istihad dia ini, perkara istihad dia. istihad para ulama. Naam sahih, istihadnya benar atau keliru gitu loh. Jangan dikit-dikit perkara dia. Istihadnya benar atau keliru? Ini istihad para ulama, boleh dakwah di televisi dengan video gambar makhluk bernyawa gak masalah. Istihad para ulama tapi istiadatnya benar atau keliru gitu loh. Cek lagi. Kalau keliru tinggalkan, benar diambil. Jangan patokannya istiadat saja. Istiadat ini pun apa? Bukan sembarangan gitu Pak. Paham ya? Bukan terus jadikan hujah tidak. Hujahnya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah. nah. Perhatikan sini. <clears throat> Barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi ternyata ilmu usul fikih ini ini ternyata ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global dan bagaimana tata cara atau bagaimana caranya mengambil faedah dari apa? Dari dalil fikih yang masih global tadi itu dan juga menjelaskan tentang keadaan mustafid. Mustafid adalah mustahid orang yang beristihad. Contohnya dia nggak bingung sekarang. Di dalam nah firman Allah Subhanahu wa taala misalkan yang paling mudah kita ulang-ulang aja ya tadi ya. wa la tusyriku bi Di dalam wa itu ada kaidah usul di situ. Usul fikih mana itu? Oh, butuh fil amr. Nah, dikasih kaidah yang global. Al asl fil amr dulu al mujub. Hukum asal sebuah perintah adalah menunjukkan wajib. Berarti wajibnya muncul kan hukum? Berarti beribadah bagaimana hukumnya? Wajib. Wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hukum asal daripada sebuah perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Mudah kan hasilnya? Mudah. Cuman perlu direnungi. Setelah direnungi dihafalkan <laughs> Itu Allah musta'an. Semuanya modelnya menghafal ya. Nah, Allah musta'an. Man hafizal hadis kau qawiyat hujjatuh. Jadi menghafal itu enggak ada ruginya apalagi perkara yang penting. Nah, barang siapa yang hafal hadis akan kuat hujjahnya. Perhatikan berikutnya barakallahu fikum wa hafizakumullah. <clears throat> Fal muradu el ijmaliyah yang diinginkan dengan ucapan kami ijmaliyah global itu bagaimana? Al qawaidul ammah Ya. Maksudnya adalah kaidah-kaidah yang masih umum. Mislu qaulihim seperti ucapan mereka al-amru lil wujub wa nahyu lit tahrim. Umum enggak nih? Umum. Asal sebuah perintah itu untuk wajibnya perbuatan tersebut dan asal sebuah larangan lit tahrim untuk haram. Karena nanti ada rincian lagi. Pengharaman sini ditanzih atau ditahriman itu. Ya, karena dengan ada lingkungan an-nahyu tanzih atau tahrim. Tanzih itu adalah makruh, tahrimnya haram. Perintah sini lil wujub atau lil nadab. Nah, paham ya? Perintah di sini untuk wajibnya perbuatan tersebut atau lil nadab. Nadab itu mandub, sunnah, terus sunnah. Kan itu. Perlu diperhatikan. Nah. Wasihatu taktabil nufud. Nah, ini kaidah umum juga ini. Nah, kaidah umum wasihatu taktabi an-nufud. Benarnya sebuah transaksi itu mengharuskan nufud terlaksananya sebuah transaksi tersebut. Sehat itu benar ya. Jadi benarnya, enam sebuah transaksi misalkan tak tadi mengharuskan nufud apa nufud dilaksanakan perbuatan tersebut. Paham ya? Misalkan transaksi jual beli. Jual beli kan ada ijab dan ada kabul. Paham ya? Ada ijab dan ada kabul. yang diserahkan, barang yang diserahkan. Nah, kalau sebenarnya seperti ini perhatikan sekarang. Setelah datang bertemu antara pembeli dan penjual, barang diserahkan, uang diserahkan, sah belum ini? Sah. Ini nanti apa? berarti nufud harus dilaksanakan. Dalam artian asli hukum asal seperti itu. Karena sudah benar transaksinya. Namanya barang ada, uang ada, saling serah terima, ijab kabul dah. Namanya. Nah, barakallahu fikum. Fa kharaja maka keluar dari nah barakallahu fikum <clears throat> pembahasan ijmaliyah tersebut adalah apa? Al-adillatu al-tafsiliyah. Dalil-dalil yang sifatnya tafsiliyah terperinci. Fala tudkar fi usul fikih yang seperti ini tidak disebutkan dalam usul fikih illa ala sabili tamsilil lil qaidah kecuali hanya saja dalam bentuk apa dalam bentuk permisalan untuk sebuah kaidah jadi nanti ada kaidah contohnya ini gitu loh itu saja wa illa secara terperinci di mana tadi di dalam ilmu fikih Kamu belum tadi ilmu fikih kan, ilmu fikih tadi apa ma'rifatul ahkam syar'iyyah eh, al amaliyah bi adillatiha at tafsiliyah kalau mau rinciannya ya di fikih itu gitu loh Usul fikih cuma membahas ilmu apa? Ilmu na'am dalil fikih secara global gitu loh. Paham ya? Kalau mau rinciannya di mana tadi? Ilmu fikih. Kalau globalnya di ilmu usul fikih. Terus kaidahnya dari mana kaidahnya? Kaidahnya untuk masalah fikih di ilmu qaidul fikih. Kaidahnya sana. Terkumpul pada lima kaidah pokok yang besar al-umur bima qasidiha. Semua perkara tergantung dengan tujuan dan niatnya. Yang kedua, al-masyaqqah tadlibut taisir. Perkara yang beratkan itu mendatangkan kemudahan. Yang ketiga, apa yang ketiga? Al-yaqinu la yazul bisyak. Yang namanya yakin itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Yang keempat, la dharar dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh pula membahayakan orang lain. Kemudian yang kelima apa? Al-'adah al-muhakkamah. Adat istiadat yang sudah dijadikan hukum. Aslinya orang pinjam cangkul tetangganya itu harus ngomong aslinya? Ngomong, nggak boleh ngambil pakai cangkulnya misalkan. Tapi kalau sudah jadi adat, kebiasaan misalkan, kalau mau ambil ambil aja nggak usah ngomong nggak masalah. Ya kita suatu ketika tetangga kita nggak ada, kita ambil cangkulnya boleh gitu loh. Adat jadikan hukum sudah. Paham ya? Biasanya kalau ngambil mengambil aja nggak perlu ngomong. Paham ya? Seperti itu paham, paham maksudnya ya. Tapi kalau sudah belum adat, belum menjadi kebiasaan misalkan ada tetangga baru. Tetangga baru baru datang akhirnya kita ambil cangkulnya. Kita ini tuduh mencuri. Paham ya? Karena belum jadi adat tadi itu. Paham maksudnya ya? Nah, ya, Karena aslinya kan mengambil hak orang lain atau mengambil harta orang lain tanpa seizinnya itu aslinya gosap kan? Nah, barakallahu fikum. Ya, Berikutnya, wal muradu biqaulina wa kaifiyatul istifadati minha dan bagaimana tata cara mengambil faedah dari kaidah yang masih global tersebut ma'rifatu kaifi eh, ma'rifatu kaifa yastafid al-ahkam min adillatiha. Bagaimana maksudnya kata beliau adalah apa? Ma'rifatu mengetahui kaifa tata cara atau bagaimana yastafidul ahkam seseorang itu mengambil hukum, mengambil faedah dari hukum-hukum min adillatiha dari dalil-dalilnya. Apa penting itu kan di ilmu fikih nanti. Bidirasati ahkamil alfat dengan pelajari hukum-hukum lafad wa dalalatiha dan penunjukan-penunjukan lafaz tersebut min umumin wa khususin. Ya, baik yang berupa in lafaznya umum, lafaznya khusus. Paham ya? Seperti ini penting juga nanti. Ya, an-nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum. Itu kaidah juga itu. Contohnya apa contohnya sekarang? Contohnya. Nah, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi apa? ahadan. Perhatikan ahadan. Ahadan nakirah atau ma'rifah? Eh, nakirah. Perhatikan. Fala tad'u. Ada nahi enggak situ? Ada larangan la la nahiyah. Fala tad'u. Maka jangan sekali-kali kalian menyeru berdoa kepada Allah dengan seorang pun. Kalau ada orang katakan, boleh enggak kalau kita menyeru atau berdoa dengan pohon, dengan batu-batuan? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Dalilnya mana dalilnya? Ini di sini dalilnya. Dalilnya fala tad'u dan ahadan. Ahadan nakirah wa nakirah fi siyakin nahi tufidul umum. Kaidahnya gitu. Sedangkan nakirah itu kalau dalam bentuk nahi larangan, maka memberikan faedah umum. Wala tusriku bihi syai'an. Syai'an nakirah enggak? Nakirah. Nakirah tisyakin nahi tufidu umum. Nakirah nam dalam bentuk konteks pembicaraan nahi, di situ kan diawali nahi itu. La tusriku. Syai'annya berarti umum. La malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan. Semuanya enggak boleh. Tidak malaikat yang terdekat juga tidak boleh berbuat syirik dengannya. Eh, untuk Allah Subhanahu wa taala tidak boleh nabi yang, yang nabi yang diutus, enggak boleh semuanya. Nah, paham belum ini? Kaidah yang seperti itu. Ya, nah. Jadi kata beliau memahami lafaz-lafaznya umumnya khusus yang umumnya khusus, paham ya? Seperti contohnya, nam kisah kejadian apa? Nam puasa ketika safar. Rasulullah menegur waktu itu. Karena waktu itu ada yang safar kemudian berpuasa dia. Tapi kenapa Rasulullah menegur? Rasulullah mengatakan laisa minal birri asyamu fasafari bukan termasuk kebaikan orang yang puasa ketika safar. Karena waktu itu orangnya itu ada masyakoh. Eh, memberatkan bagi dia sehingga dia pingsan di kerumun itu kan menunjukkan bahasanya apa? Di sini kita ambil ke keumuman walaupun lafaz dalilnya inilah khusus tapi maknanya umum. Nah, waktu itu kejadian apa? Kejadiannya kan waktu itu enam sahabat yang tadi tidak mampu tadi. Tapi kita bawa kepada umum. Umumnya bagaimana? Setiap orang yang ketika dia tidak mampu untuk puasa ketika safar, maka puasanya tidak bagus. Tahu oh ya? Karena rukhsah untuk tidak puasa. Tapi kalau dia mampu, kuat, fisiknya kuat, silakan enggak masalah. Kamu belum? Buktinya Rasulullah juga puasa ketika safar. Nah, sebagian safar kan Rasulullah juga puasa, menunjukkan bahasanya puasa di waktu safar dilihat keadaannya seperti orang tadi itu. Mampu enggak? Ada masyakkah atau enggak? Memberatkan atau tidak? Kalau memberatkan dan ada masyakkah, maka boleh tidak puasa rukhsah di situ. Amankan, kana minkum maridan aw 'ala safarin fa min ayyamin